Wahalabnaha fil gadah kami peras susunya di di gelas. Fasyarabna labanan wa asalan. Kami minum susu campur madu. Ya. Falamma ra'ayna dalika sa'alnaha an gisati syati. Tatkala kami lihat hal itu, uh, diperes keluar susu, campur madu, minum. Kami pengen tanya dong iya. tentang kisahnya ini kambing asalnya dari mana? Kok bisa keluar susu madu, campur madu? Wagala lalu perempuan itu mulai berkata ceritanya. Naam. Kanat lana syuaiha. Ya. Kami dulu punya kambing yang masih kecil. Ya. Kambing kecil. Emang usianya baru ya sekitar dua bulan, tiga bulan begitu. Wa nahnu gaumun bugara, kami ini kaum yang fakir. Walam yakun lana syai'un, kami nggak punya sesuatu. Fahadar al-idu datang hari raya Idul Fitri. Id datang. Fagala li zauzi lalu suamiku berkata, "Wa kana rajulan salihan." Suamiku itu orang saleh. Kata suami Nazbah hadih syar. Enak ya, kita potong nih kambing. Masih kecil. Tujuannya pun apa? Ntar kalau tamu datang kemari kita nggak punya apa-apa nih. Udah kambing itu aja potong kambing kecil potong tujuannya tamu dia malu kalau kamu datang nggak ada jamuan yang ada cuma kambing potong aja deh lihat padahal di kambing kesayangan masih kecil kesayangan anaknya lagi teman-temannya lagi anaknya lagi teman-teman kalau kita kan lo beli situ tak gua kasih anak gua lagi demen ya kan sayang mana oh dia enggak Jom diam aja potong dia. Nanti hari syati hari syata fi hadal yaum. Kita potong nih kambing pada ini hari raya. Eh. Qultu saya menjawab, kata tu perempuan, suaminya suruh potong. Aku jawab, la taqal. Jangan kita jangan kamu melakukan itu. Fa innahu qad rakhasa lana fit Sesungguhnya ada rusuh buat kita untuk nggak motong, nggak usah paksain motong gitu. Ya hari Idul Adha ini, Ada rusuh, nggak usah apa, nggak usah potong kambing. Ada ya. Tapi kalau disebut Id berarti ini ya, Idul Fitri ya, Idul Fitri. Kita nggak ada nggak ada keberatan nih buat motong kambing. Ada rusuh. Ya, karena memang satu-satunya dan masih kecil. Tak nah, usah deh, kita juga nggak diberatin ya untuk motong itu. Wallahu ya'lamu hajatana. Allah tahu hajat kita ilaiha kepada itu kambing. Akhirnya fattabaga anistadhafa bina fi dzalikal yaum. Maka kebetulan bahwa datang bertamu kepada kami itu hari seorang tamu. Udah nggak mau potong, Tiba-tiba datang tamu. Walam yagun indana apa itu? Buran. Dan tidak ada bagi kami persediaan. Iya, iya. Bukan nanti kampung nih. Iya. Gak ada persediaan buat jamu tamu. Fagul lalu saya berkata kepada suami saya, "Ya rojol, eh suami." Manggil suami rojol. <laughs> eh laki kan gitu orang Betawi deh eh laki ah kata ini tamu wagab umirna bi bi ikramihi kita disuruh buat muliain tamu til kasyata Ambil deh tuh kambing Yang tadi nggak mau dipotong Tapi karena datang tamu Pengen hormatin tamu Potong juga deh, ya. Potong Fa'azbahaha lalu dipotong. Itu kambing. Gala dia ber, gala berkata. Suaminya nih. Fakhifna ayyabakiya alaiha sigaruna. Kami khawatir anak-anak kami nangis. Karena kambingnya dipotong. Fakultu lahu. Lalu aku bilang kepada suamiku. Suami bilang, Mana nyak Ntar anak-anak kita nangis. Eh, apa-apa. Potong aja. akhirnya minal bait ila wara il jidar. Keluarin tuh kambing sampai di belakang tembok. Biar anak kita nggak ngeliat. Potongnya di belakang rumah gitu. Yang depan anak kita potongnya. Di belakang rumah. motot mau motong juga kenapa? Karena pengen muliain aku. Ya. Eh, Makanya orang tua kita bilang lu kalau tamu datang lu nggak begitu duit ngutang lu deh. Yang penting ngutang bisa bayar. Kenapa? Karena mulia eh, tamu. Kamu datang bahasa basi, gahwa, syekh, air putih. Walaupun nggak ada gahwa, nggak ada teh, cuma air putih doang. Bahasa basi. Kamu bilang air putih aja alhamdulillah. Tapi mau bilang gahwa, mau nggak mau cari itu. Seribu perak, dua ribu ya di warung. ada duit hutang. Kopi torobika susu ya kan. Yang penting kamu bilang apa yang diminta kita kasih. Ya. Nah, jangan minta bini kita aja. Nah. Berat tuh permintaan. Selama, selama kita masih bisa girangin tamu, girangin tamu. Ya. Besar kehadilan yang yang lalu kita baca. Hadiah dari Allah. Allah kalau pengen beri hadiah kepada seorang Allah kirimin tamu. Kirimin tamu. Ada orang yang pengen dikunjungi, nggak ada yang kunjung-kunjungin. Ada orang yang pengen ya. Emang Allah nggak kirimin gimana? Fa'albaha lalu dipotong ke kambing. Falamma araga damuha tatkala ngalir darahnya Gomadat syaitun alal gida Lompat tuh kambing. Udah bawa ke belakang tembok. Dipotong lompat. Udah dipotong. Udah ngalir darahnya berarti tenggorokannya udah udah putus dia punya urat urat darahnya udah putus udah keluar darah ya. pakai lompat tuh kambing ke, ke dalam apa ke dalam rumah lagi kan dipotongin di pekarangan di belakang tembok Wafat. Ya. Takut dokter anak ya? Iya. Gimana? Kayak kayaknya kambing ledek mana. Orang umpetin potongnya biar nggak lihat lompat lagi. Oh yang udah ketakutan, tangkap, tangkap gitu kan. Masya Allah. baca syaitan alal bidah. Panadara ilal baik, masuk rumah. Turun ke rumah masuk. Masuk ke rumah. Wa khasyitu an taguna gadin tatalat salatat minhu. Aku khawatir bahwa adalah itu kambing sungguh Hah? apa ini yang mana yang enak nih? Hmm. Aku khawatir bahwa adalah adalah kambing itu sungguh telah terlepas, ya, yeah. karena dilompat. Jadi kan lepas mau nggak mau lepas kontrol nih. Fakara hmm. itu lalu aku keluar rumah liang duruha untuk melihat tu kambing. Faizan idzan huwa yasluhu syatu. Aku lihat suamiku itu lagi ngulitin kambing. Pantai terlepas ke kambing. Dipotong terbang, eh lompat. Tapi waktu itu bini kejar keluar pekarangan mau lihat suaminya. Suruh tangkap lagi, nggak tuh suami lagi keleten. Keleten kami, kulitnya jahit. Kan tadi lompat, suami juga bengong. Enggak, bini dia lompat keluar dari. Tapi dilihat suami lagi, kulitnya kambing. Walhasil kambing yang dipotong itu, dia selamat, hidup. Yang dikulitin kambing dari mana itu? Allah ganti Allah gantiin kayak kok kayak ini rupanya ini kayak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim karena diuji uji sama Allah oh, dia potong juga anak itu eh kibas yang dipotong kan Allah kan bagi Allah mudah karena orang mulia indahmu Allah girang ketika Allah girang boleh jadi pengorbanan itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kambing yang dipotong itu bukan kambing kambing yang kecil tadi tapi kambing yang Allah ganti. Yang dikulitin kambing yang Allah ganti. Kambing lain. Nah ini kambing nih yang, yang besar itu tadi. Yang muncul karomahnya itu keluar susu madu. Ya. Jadi karomahnya timbul karena di kambing pernah mau dikorbanin satu-satunya masih kecil lagi untuk muliain tamu. Ini berapa hadis, berapa kisah kita baca dalam bab apa ini bahwa tidak ada keraguan lagi bagi kita. Kalau kita girang terima tamu, kita kasih dia oh, ke, uh, makanan yang dia senengin. Ya, di samping dosa kita diampun Allah. Kemuliaan Allah berikan buat kita. terlalu lahu saya berkata kepada suami saya, ya rajul Sungguh ajib ini. Sungguh aneh. Wa dhakartu lahu al-qisah. Ya. Dan aku kisahkan kepada suami saya kisah begini-begini. Tadi saya lihat tuh kambing dipotong keluar dari lalu lompat jidar. Saya takut terlepas lalu kelihatan dengan anak-anak kan karena itu. Kok saya lihat kamu lagi ngeliatin kambing yang mana tuh kan itu? Jadi ini ceritanya suaminya yang lagi ngulitin kambing itu. Lalu suami berkata, "Bagala zauz Berkata, "La'anallah abadalana khairan minha." Semoga Allah menggantikan kepada kita khairan minha yang lebih baik daripada ini kambing yang mau dipotong tadi. Fagana tilka tuhlabul labana. Ya, inilah kambing ini yang diperas susunya. Yang diperas. Wahadihi tuhlabul laban wal asalah. Inilah yang diperas susu dan madu. Bibarokati ikrami nazbaifa. Karena keberkahan kami memuliakan tamu. Oh, tidak dapat. Syekh Yabi'i. Daripada Syekh Abir Rabi' Al-Maliki. Al-Maliki. Pakai kop ya. Iya. Al-Maliki. Itu kisah Gelar faslun fi zuhdi. Pasal di dalam masalah zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan yang haram baik yang kecil maupun yang besar. Zuhud asalnya zuhud. Jadi orang yang nggak warok, orang yang tidak warok, kalau warok kan ninggalin syubhat, Orang yang tidak walau tetapi dia udah bisa ninggalin dosa kecil, besar dan kecil, itu disebut zuhud. Zuhud. Jadi asalnya zuhud itu adalah meninggalkan dosa yang besar dan yang kecil. Itu paling asal, paling mendasarnya zuhud begitu. Semakin tinggi kejuhudan seorang ya semakin ya bersih daripada keharaman dan kesyubhatan. Qala Allah Ta'ala man kana yuridu harsal akhirah nabid lahu fi harsi. Siapa orang yang menginginkan tanaman akhirat maka kami lebihkan baginya di dalam tanamannya. Jadi orang yang pentingin urusan akhirat Allah lebih. Ya. Waman kana yuridu harsat dunia, tapi siapa orang yang menginginkan tanaman dunia? Dunia jangan dipikirin. Ladang dunia aja. Ya. Nuktihi minha. Kami kasih ya Allah. Minta dunia, minta ladang dunia, dikasih Allah. Ya. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak dapat bagian. Kalau orang yang dunianya mau ladang dunia, bagian dunia yang begitu besar, dikasih Tapi di akhirat, ya dikasih. Ada satu orang salah minta, susah banget hidupnya miskin. Tapi bininya selalu minta sama dia. Akhirnya dia munajat sama Allah, berikan bagian saya daripada harta. Dikasih sama Allah, masuk batu bata bumi. Ya, mas, mas batangan. Lalu malam ini mimpi. Dia mimpi masuk surga. Dia lihat pintu sorga eh tembok sorga bolong satu. Gak enak ya. Hah? Ya batanya hilang satu. Dia tanya, ini kenapa bolong begini? Itu bagian inti kan di dunia udah dikasih tuh. Jadi rupanya dikasih batu bata tuh emas batangan itu copotan dari gedung sorga dia yang bakal oh ini dia bangun tuh batu emas batangan yang sini batu bata dia ya Rob ambil lagi deh <laughs> kalau begitu nggak enak ya. itu ada dalam kisah itu. ada satu kisah di kitab tuh. kalau nggak salah saya pernah baca durot penasih <clears throat> nah, ini dia minta itu babnya lagi bahas masalah ini. Siapa orang yang minta bagian dunia, nanti disuruh sana dikurangin. Hah? Pengennya kagak ya, pengennya. Ya kalau yang mau kagak minta kasih lagi gitu. Makin gede. Yang pintar kalau dia buat makan sendiri habis buat bagian dia So. Makanya Rasulullah pantas ya. Tawarin mas ya gak mau. Ya. Kalau Rasulullah padahal dibilang, kalau kau terima ini, nggak berkurang bagianmu daripada akhirat. Tapi tetap nggak mau. Kan Rasulullah tadi khawatirnya kurang bagian akhiratnya. Tetap Nabi nggak mau juga. Tidak berkurang bagianmu daripada akhirat. Tetap Nabi nggak bilang, nggak mau juga. Yang tawarin Allah. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai apa namanya? Kudwah. Kalau Nabi nya bergelimang dengan harta benda, Ntar umatnya kayak apa gitu. Makanya Nabi Allahumma ina miskinan wa abidna miskinan. Ya Allah hidupin kami miskin, matikan kami miskin juga. Supaya hiburan buat orang-orang yang miskin. Yang miskin jadi sabar melihat nabinya miskin. Kalau tidur bangun bercetak ada belakang. Gak mau pakai yang lembut, yang kotor, pelupak korma. Kalau kita gak sanggup, diganti yang yang bukan malah marah. Ya. Pernah Hafsah ganti karena kesian lihat rasul diganti sama Hafsah yang tebelan dikit. Marah lagi. Ya Hafsah, engkau pengen aku gak bangun malam? Karena keenakan tidur, kalau yang bukan tidur cep gitu. Marah Rasulullah. Ya, jadi kasarin supaya dia nggak lelap tidur. Kalau kita nggak lelap tidur, besok pusing kepala kita. Malam nggak bisa tidur, guncang, bukannya tahajud gitu. Malam meriang besok kalau kita tahajud kagak. Kalau orang soleh aja nyari nyari tidur malam, kadang-kadang minum kopi, bilang ngantuk. Tujuannya buat ibadah. Kalau kita belum bisa, jangan ngomong begitu. Wah, buka begadang malam buat ibadah. Belum tentu juga ya. Kadang-kadang nonton bola lebih demen kita. Gitu. mesis si keluar deh. Ya. Hah? Iya. Kalau wirid bagus, gadang jadi wiridan buat dia ibadah buat Allah. Iya. Begadang dalam dalam taat, wiridannya baik-baik. Jangan wiridan yang di atas meja begitu tuh. Di ah, ah, ah. tahu. Duduk di posko wirid. Wirid namanya? Mirid. Oh, mirid. Iya. Dia mau nyebut wirid kayak enak kali ya, diganti M jadi mirid. Ngapain lo tuh lah, Mirid. Mirid namanya. Ah, benar gak sih? Oh nggak tahu? Enggak, bu. bukan dipancing, bukan. Tahu bukan berarti ngerjain ya. Ya gitu Homer dia tahu vodka, brandy, kopi miring yang baca kan. Jangan takut. Apa namanya mirip? Hah? Kalau orang main gaple itu apa namanya yang begitu? Mirit. Mirit benar ya? Mirit. Mirit. Hah? Mirit. Mirit. mana yang benar ya? Mirit, mirit. Pirit. Pirit kartu lo, pirit gitu ya. Kartu kan kartu itu. Namanya pirit bukan Iya. Pirit ya. Iya, garis tuh belajar gitu. Pirit, pirit. Ya apa-apa, kita juga muda dulu main. Main muda. Pak Haji Abdul Mukti yang muda dulu ya ngalamin. Eh, Aneh ini mah masih itu orang kawinan tuh jadi adat tuh. Jagain orang yang pengantin baru, jebol-jebol juga. Benar ya? Itu jagain dari pagi, jeprak-jeprek. Eh, emang sengaja tuh disuruh jagain. Lu kan gak perlu tuh yang kopi, dia pada kamar. Iya, kena Bandel, bandel dulu. Biar kata orang tua gitu, lu main gaple abu lu. Ya orang tua kalau kita bisa itu tidur. Nggak tahu. Ini dari kolong meja. dulu jadi lihat tuh. Kalau sekarang orang 40 tahun udah mesti berubah. Kalau 40 tahun nggak berubah, susah dapat taufik. Ya. Yeah. Udah 40 tuh udah mesti bener. 40 itu merupakan apa namanya itu? Barometer iya. baik atau tidaknya orang. Hmm. Kalau ulama mengatakan orang kalau udah umur 40 tahun dia nggak belum baik-baik juga susah dapat taufik. Udah mencong terus itu. Katanya ulama. Saya Setan itu dia. <laughs> وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه Rasulullah Bukhari hadis Bukhari daripada Ibnu Umar Ridha Allah kepada keduanya berkata dia Rasulullah megang pundakku kata Ibnu Umar Wagala lalu Rasulullah berkata kun fid dunya ka'annaka gharib Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Ya, gharib, orang asing. Pengembara. ya orang asing. Awabi misabil atau orang yang lewat. Pengembara. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mengembara. Bukan lewat. Paling dia kalau ada pohon yang rindang gitu tuh dikit, hmm. cerahat, diminum, makan, kelap jalan. Hmm. Gitu. Karena dia mengembara, nggak ada tempat menetap orang mengembara. Ini dunia ini. Kalau bagi orang yang ahli pariga, ini dunia ibarat dia udah tempat dia mengembara. Makanya dia nggak hidup di dunia ini menetap. Ya. Kalau bangun rumah juga udah sekedar-sekedarnya aja. Oke gitu, serut oh, takut. Karena media itu bakal ditinggalin. Nggak bedanya dia bernaung, udah pergi. Ah. Ya. Jadi bangun rumah yang cukup buat kita aja nggak, nggak usah nih, bagus-bagus. AC satu aja deh di kamar kita. Gitu. Hmm? Mobil parkir satu. Ya, ya ukuran kita maksudnya. Kalau duit ada yang nggak pakai mobil jalan kaki mulu namanya pelit nih diri gitu. Numpang mulu gitu. Wajahnya Ibn Umar yadul iza apa itu? Am ha? Mimnya. Iza amsaita fala tantazir. Fala tantazir sabah. Kalau kamu sore hari jangan nungguin pagi. <laughs> sore jangan arpin nunggu pagi. Berarti sore nih kita udah pikirin mati. Jangan pikirin pagi. Kalau pikirin pagi turun amal gitu ya. Panjang orang yang panjang angan-angan. Jadi kalau sore, udah jangan pikirin pagi, jangan tunggu pagi. Seolah-olah sore ini sore terakhir gitu. Kalau pagi jangan pakai nungguin sore. Kalau kita enggak habis pagi satu sore kita pikirin apa? Seolah-olah kita orang yang bakalan hidup. Ya. Kecuali dengan insya Allah. Kalau dengan insya Allah enggak. Orang yang menggunakan kalimat insya Allah itu tidak turun aman. Itu besok datang ke rumahnya insya Allah. Yeah. Aneh kalau insya Allah kalau aneh punya pulus aneh mau ke sana ke Insyaallah Insya Allah ntar siang nih kalau aneh punya pulus aneh mau makan pakai mau makan di restoran Padang. Insya Allah. Yeah. Ntar siang nih kita ketemu makan semua itu Gak pakai insya Itu orang yang udah yakin dirinya bakal sakit siap. Udah yakin dirinya bakal nyampe. Padahal belum tentu kan. Karena ajal bukan dia yang pegang Allah. Segitu aja tuh. Kalau menurut orang ya, akidahnya kuat udah salah kita ngomong begitu. Gak boleh kita beranggapan diri kita nih berkuasa atas kehidupan kita kan. Semuanya Allah. Ntar habis ini kan kita nggak tahu kelar ini apa yang terjadi tapi masih hidup apa kagak Nabi mengatakan demi Allah kalau aku kalau aku meletakkan kakiku di bumi aku tidak pernah berpikir nggak pernah menyangka bisa ngangkat lagi Nabi itu kalau aku letakin aku nggak nggak nggak sangka bakalan bisa angkat kalau aku melek begini nggak sangka aku bisa menjemput nggak pernah berpikiran kalau aku masukin makanan Aku nggak berpikiran bisa telat. Kenapa? Lantaran kusru amali. Pendek angan angan Kalau kita kan bisa makan mentar, pikir lagi ngopi yang mana lagi itu suap. Padahal rezeki dia nggak tahu masuk PKG. Hmm. yeah. Boleh gak ulul amal? Nggak boleh tercelak, Haram nggak? Tidak, selama tidak mengarah kepada uh, proses keburukan yang lain. Karena kalau orang yang tulul amal itu biasanya dampak negatifnya itu lebih besar pada umumnya. Orang yang tulul amal itu pasti pada umumnya dia melambat-lambatkan tobat dan melupakan amal baik. Orang yang panjang amal tuh nunda tobat, ameng ngelupain amal. Bayang dulu tarajin jam 3 Emang pikir panjangnya umurnya sampai jam 3 Kan kita kalau johor sampai itu Kadang-kadang kita ayam Kita pikir ntar ayam bayang johor jam 2 aja deh Emang sampai jam 2 apa gitu Kan belum tentu nah, Itu dampaknya ke situ doang Kalau orang yang tulul aman ngeri Tapi kalau orang yang gosur aman Pas datang waktu Dia mesti sholat takut Lima menit aja takut lambat Kenapa? Takut mati karena pikiran dia itu kalau ditunda takutnya mati. Sampai kalau dosa buru-buru tobat, nggak ditunda-tunda. Wa idza asbahta fala tantazir masa kalau pagi hari kamu berpagi hari jangan kamu tunggu sore. Wa khus min sihatika limarabik. Ambil waktu sehatmu untuk sakitmu. Mumpung sehat, jangan tunggu sakit. Baru tobat, udah sakit baru ya. Wabin hayatika limautik. Ambil waktu hidupmu bagi matimu. Ya, sebelum mati. Mumpung kita masih sehat. Penyopin amal. Ya. Lu gak sembahyang tahajud, gak main ini. Ntar aja dah. Gue kalau umur 40, gue mau mau rajin ibadah. Dah. Kalau umur 40. Ada yang umur 50 baru mau ibadah rajin. Lu ada duit mumpung pergi haji. Taruhlah, benar-benar ya tahun besok kali mau pergi haji jangan yang baik jangan ditunda-tunda ada waktunya sehat badan rezeki ada berangkat jangan nungguin tahun dua tahun tiga tahun kalau umur sampai ya kebaikan jangan ditunda kalau urusan dunia boleh yang dimaksud nabi itu I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu Berbuatlah urusan dunia seolah-olah hidup selama-lamanya panjang maksudnya, nggak usah buru-buru kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia nggak usah buru, nah, seolah-olah hidup panjang, jangan buru-buru nyari dunia biarin aja, jangan dikejar-kejar banget gitu. Kalau dia rezekinya mah datang juga. Kalau yang malam malam Rabu, ya saya ngajar saya bilang kalau ibarat orang rezekinya itu kalau udah ditentukan Allah buat dia, yang lain yang ngambil. Ya, yeah. Robi mentua yang ngadepin lima orang. Ya, nggak mungkin lima limanya rezekinya ada di situ. Atau mungkin ada, ya yeah. dipecah. Tapi kalau rezeki itu dua roti buat dua orang, yang tiga nggak bakal ngambil, biar udah nyiker. Lihat eh, tangan bergerak, bawaannya males, eh, berat aja. Emang bukan rezeki dia. Berat, berat. Tanggi gerakin yang satu buat, eh pura-pura enggak harus ya. Iya. Paham? Apa yang ambil udah rezeki dia, belum tentu juga. Tanggi buka ayam catok, tak pola nih. Rezeki ayam. roti udah ada, nah, udah ada tuh. Setiap makanan, setiap apapun udah ada tercatat rezeki. Ada rezeki pulang, bin pulang, eh, rezeki pulang pulang, Ya, yeah. gitu. Terus Habib Abdullah ma maka nali apa? Walladhi li ghairat la ya'ti ilaik. Walladhi kusillak hasilan ladaik. Yang bukan rezeki ente enggak bakal datang. Yang buat rezeki ente udah pasti. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti al-qabla. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما كنت انا ونبينا من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب بحقه عليها نحيا وعليها نمور وبها نبعث ان شاء الله تعالى من الامين برحمه الله وكرمه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واوصاك حسن الله نعم